Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita kita kepada Allah sebagai amal soleh yang memperberat timbangan kita di bawah yang nanti. Amin. Ya Allah. Alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di penghujung bulan Hijriah tercatat dua peristiwa besar yang kemudian peristiwa itu dijadikan sebagai hari raya besar umat Islam yang bersifat internasional. Hari raya Idul Adha terkandung di dalamnya dua ibadah besar yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Kedua ibadah ini termasuk min sya'airillah, termasuk syiar Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat al had ayat 36 dan 37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udhu billahi minasyaitonir rajim." Wal budna ja'alna lakum min sya'airillah. Sesungguhnya binatang ternak itu sengaja Allah jadikan sebagai salah satu dari sekian banyak syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata syiar inilah yang perlu kita cermati. Kenapa kemudian setiap tahun secara simbolik kita melaksanakan ibadah kurban untuk Allah Subhanahu kalau secara rasional, bukankah kambing, sapi, atau unta dan lain sebagainya jika kita korbankan tidak begitu besar nilainya jika kemudian yang kita sumbangkan bentuknya adalah uang. Jika nilai yang kita sumbangkan lebih besar dari nilai kambing, secara rasional akan mengatakan lebih baik saya bersedekah uang daripada menyebelahi kambing yang kemudian harganya tidak sebesar dari uang yang kita infakkan atau sedekahkan. Bisa jadi kemudian dari jadi manfaat juga orang akan mengatakan jika yang disumbangkan di uang, maka dia lebih banyak manfaatnya dan untuk kepentingan yang berharga. Tapi jika yang dikorbankan adalah kambing, sapi atau unta, ditambah bagi yang punya penyakit darah tinggi dan sebagainya, maka tidak bisa makan bisa jadi muncul rasionalisme seperti itu. Tetapi kata min ini ini sesungguhnya yang menjadi cara besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan syiar Allah. Ini merupakan lambang, ini merupakan identitas. Kalau kemudian keislaman itu tidak ada lambangnya, tidak ada syiarnya dan tidak ada identitasnya, lama lalu maka kemudian syiar-syiar Allah itu juga akan semakin hilang. Sholat syiar Allah. Berpuasa adalah syiar Allah. Berhaji adalah syiar Allah. Berkorban adalah syiar Allah. Bahkan Allah menyebutkan dalam surat Al-Hajj 22. ومن يعظم شعائر Allah fa'inna min taqwal القلوب. Seorang yang mengagungkan dalam arti mengamalkan, memuliakan syiar-syiar Allah yang cukup beragam ini, maka itu adalah bukti takwanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kemudian kurban bisa diganti dengan kurban, ya. nanti yang lain juga bisa diganti dengan rasional kita sekarang ini, berdasarkan takaran manfaat yang lebih besar, maka syiar Allah juga akan makin syiar. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun di Madinah tidak pernah meninggalkan kurban. 10 tahun di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah tidak menyembelih hewan kurban. Sehingga para ulama menyebutkan ini Rasulullah ingin mencontohkan satu syiar, satu komitmen kita kepada identitas. Memang Sesungguhnya ketika kita mengorbankan kambing, itu pada hakikatnya yang kita korbankan adalah bukan kambing secara formal. Tetapi esensinya adalah itu bagian dari nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu ungkapan yang menarik dari Dr. Ali Syariah di dalam bukunya Al-Hajj. Bahwa dahulu Nabi Ibrahim secara simbolik mengorbankan Ismail putranya. Lantas kita sekarang tentu tidak mengorbankan putra kita. Tetapi bisa jadi Ismail Ismail kita begitu banyak sekarang. Ismail kita adalah harta kita. Dalam arti Ismail itu adalah yang paling kita cintai, yang kita miliki dan yang paling kita cintai. Ismail kita juga adalah bisa jadi jabatan kita. Ismail kita kemudian juga apa yang kita miliki dan kita cintai ketika Allah meminta menghendaki untuk kemudian yang kita cintai itu diberikan untuk Allah maka itulah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nilai syiar, ini syiar dalam sesungguhnya sesuatu yang sangat besar. Jadi itulah sebabnya itu sekalian yang dimuliakan Allah tercatat di dalam bahwa Rasulullah pernah memecahkan rekor menyembelih 100 ekor onta. Ya kalau sekarang onta harganya 7.500 real, mungkin ya, kalau alam sekarang sudah berapa harganya. Tapi di Saudi tidak profit besar dari dari dulu itu itu. Gitu. Kalau kita cepat berubah, bulan depan aja sudah berubah. Dari dulu air mineral ya satu real sampai sekarang satu real dari tahun 60 satu real satu real gitu ya makanan kambing yang ini yang gede itu satu lihat dari dulu satu sekarang juga satu lihat dari sana satu lihat sekarang dia satu lihat jadi tidak banyak berubah Rasulullah memecahkan rekor bahkan karena menyembelih 100 ekor unta mungkin tidak ada yang bisa memecahkan rekor Rasulullah cuma tidak tercatat dalam Guinness Book of Para ulama kemudian banyak memahami kenapa Rasulullah melakukan itu. Dan dari 10 tahun lamanya di Madinah Rasulullah tidak pernah meninggalkan kurban ini. Barulah para ulama mencari mencari kenapa kemudian demikian besar perhatian Rasulullah terhadap ibadah yang satu ini. Hadirin maksud yang dimuliakan Allah. Kalau kita baca secara historis, hal yang dari ya, maka ibadah kurban dan ibadah haji itu atau idul adha ya. hari raya idul adha itu kan jatuh setelah hari raya idul fitri dua bulan setelah hari raya idul fitri secara makna filosofinya bahwa ibadah kurban ibadah haji akan sempurna dilakukan oleh seseorang dan meningkatkan takwanya di hadapan Allah manakala sudah melalui satu proses pembersihan jiwa yaitu dalam Ainul Fitri. Memang rekayasa, rekayasa Allah sebenarnya intinya seseorang akan mampu menjalankan ibadah Quran dengan baik dan ibadah haji demikian sempurna manakala sudah melalui satu proses yang cukup besar proses Ramadan tiga bulan hari sehingga melahirkan seorang yang fitrah dan nantinya seorang yang fitrah yang mampu menjalankan ibadah korban dan ibadah haji dengan sebaik-baiknya Ketika seorang sudah sempurna menjalankan ibadah kurban dan haji, maka nanti akan datang bulan yang dinamakan bulan Muharram. Al-Baitul Muharram bukan bulan yang diharamkan, tetapi arti yang lain adalah Muharram itu yang dimuliakan akan lahir manusia-manusia mulia. Muharram. Manusia yang dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh manusia, karena melalui tahapan dan proses yang demikian signifikan dari Allah Subhanahu wa taala berkuasa menghindar, menjaga diri, waspada, lahir fitur, kemudian ada dalam arti kool orang itu perlu untuk sebentar perlu jeda masa jeda berbicara sebentar karena dia akan menjalankan ibadah yang cukup besar dan ternyata di tahun Hijriah sebagai kalkulasi amalan kita nanti yang muhasabat barulah lahir dan Allah syariatkan ibadah lagi dan ibadah kurban menutup dari akhir tahun Hijriah kita sehingga nantinya kita akan mengawal tahun baru Hijriah dengan kemuliaan al-harum. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang cukup besar korban dan ibadah haji. Selain dari sesuatu yang formalitas, ada esensi yang Allah inginkan di dalam surat Al-Hajj ayat 37-nya. Allah yanallahu al-qawmuna wa la imanuha wa la taqwa minkum jika kalian secara formalitas sudah menjalankan apa yang disebut dengan syiar Allah dalam bentuk ibadah kurban, ingat bahwa Allah tidak menerima hanya mata mata daging-daging dari hewan kurban dan darah-darah yang keluar dari hewan kurban kalian, walaupun yanaluhu at-taqwa minkum tetapi yang akan Allah nilai adalah ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simbolisme di dalam ajaran Islam merupakan pengantar untuk menuju esensi dari seluruh ajaran Islam ini. Ketika kita menjalankan sholat, itulah simbolisme dan identitas kita muslim. Tetapi esensi sholat di dalam surah Al-Ankabut ayat 45 adalah وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر Namun simbolisme ini, syiar ini harus tetap ditegakkan. Tidak kemudian muncul argumentasi justifikasi yang penting kan hatinya baik. Yang penting kan kemudian saya sudah bersih hatinya tanpa kemudian menjalankan syiar-syiar Allah tersebut. Salat itu kan mendekatkan diri kepada Allah. Kalau saya sudah dekat dengan Allah tidak bersolat lagi karena ada juga yang sampai berpikiran demikian tidak. Syiar Allah sampai pun tidak boleh ditinggalkan meskipun kita sudah mencapai esensi yang paling paripurna sekalipun. Rasulullah yang sudah mencapai tingkat ketakwaan yang begitu besar dan paling paripurna totalitas tidak pernah meninggalkan apa yang dinamakan dengan simbol-simbol Islam. Identitas Islam. Buat sama umat muslimin dengan demikian Allah menamakan kalian orang-orang muslim. Nah, Al-Quran itu berasal dari kata-kata korban yang kubur. Cekah Al-Quran. Seorang yang berkorban adalah seorang yang merasakan dirinya dekat dengan Allah. Semakin dekat dengan Allah, maka semakin benar, semakin mudah, semakin ringan dia mengorbankan apa yang dimilikinya Semakin jauh dari Allah, maka semakin berat. Ukuran seorang mampu berkorban dan tidak bukan dari kekayaan dan apa yang dimilikinya, tetapi diukur dari kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya manusia yang terdekat yang digelar Allah, kekasih Allah, orang yang terdekat dengan Allah, itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ternyata dua ibadah besar ini Dua syiar Allah Subhanahu wa taala yang kita ini ternyata ditampilkan oleh seorang yang bernama Ibrahim alaihissalam. Ibadah haji juga berawal dari perintah Allah kepada Ibrahim untuk menyuruh manusia walaupun tidak bil haji ya tunggal jalan. Ibadah kurban itu demikian. Ibrahim kembali tampil sebagai ikon dari berkorban melalui penyembelihan putranya yang dicintainya Ismail alaihissalam. Maka hanya dua nabi yang namanya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai uswatun hasanah. Nabi Muhammad di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 dan Nabi Ibrahim di dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang Tidak ada nabi lain yang dikatakan Allah sebagai Uswatun hasanah kalau kita bisa terjemahkan kita sesuatu itu adalah keadaan yang paling paripurna. Yang tidak mungkin kita menemukan acak di dalam kepribadian dua nabi tersebut. Nabi Ibrahim yang mewakili generasi nabi terdahulu dan Nabi Muhammad yang mewakili generasi nabi yang terakhir. Diawali dengan nabi yang teladan, diakhiri dengan nabi yang teladan. Diakhiri dengan Rasul, Abu Abdiyah yang teladan Ibrahim, dan diakhiri dengan rasul teladan Muhammad Sallallahu Alaihi Tidak mungkin Allah memilih Ibrahim dan keluarganya untuk menjadi ikon dari dua ibadah besar ini, ibadah haji dan ibadah kurban, kecuali kan pribadi yang sempurna dari Nabi Ibrahim Alaihi. Namun muncul pertanyaan besar kita, ternyata yang harus kita cermati bukan hanya Ibrahim yang mampu sangat penuhnya menjalankan ibadah kepada Allah apapun yang dibebankannya. Tetapi juga yang menjadi catatan besar kita, kenapa Ismail mau untuk dikorbankan oleh ayah-ayah andanya. Ismail yang saat itu masih kanak-kanak, kenapa? Secara rasional berat bagi seorang anak yang tidak mengerti, yang tidak memahami esensi dari sebuah ajaran Islam untuk menerima dan memenuhi perintah Allah melalui ayahanda dari Ibrahim alaihissalam. Maka gelar yang melekat pada Ismail adalah Fabasyarnahu bi'ulani halim. Nabi Ismail itu adalah seorang bulan yang halim. Halim itu adalah santun, halim itu adalah anak kabar, halim itulah yang mampu mensinergikan antara rasional manusia dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menunjukkan rasional untuk membaca ajaran Allah. Tetapi pada masa yang sama, bagaimana kita mensinergikan antara proses rasionalisasi kita dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban bentuk ketaatan kita kepada Allah. Secara rasional mungkin banyak hal-hal lain yang lebih baik, lebih bernilai, lebih berharga dikorbankan dan diberikan untuk orang lain. Itu syiar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk mempertahankan identitas Islam, mempertahankan syiar Islam, simbol-simbol Islam, dan mungkin masih banyak lagi simbol-simbol Islam yang harus kita pertahankan sebagai bentuk dari identitas keislaman kita. Siapa lagi yang akan mensyiarkan ini jika kemudian umat Islam sendiri tidak mau mempertahankan identitas yang harus di mata Allah Subhanahu wa taala. Fakul minha wa hewan qani'a wal mutar. Dewan korban yang kalian sembelih, makanlah daripadanya. Kemudian sedekahkanlah sebagiannya dan sebagiannya juga hadiahkanlah kepada kerabat kalian, kepada sahabat kalian. Sehingga ibadah korban esensinya bukan untuk diri sendiri, untuk diri sendiri seperti jana kita makan, untuk orang lain fakir miskin kita sedekahkan sepertiganya dan untuk kerabat kita untuk sahabat kita untuk keluarga kita untuk tetangga kita kita kita berkata subhanallah tidak kita dari sebuah ibadah korban bukan hanya untuk kepentingan pribadi disitulah lahir sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala wa man yu'adzim hurumatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih dalam ayat siapa yang mampu menjaga, mengagungkan siap syiar Allah, maka itu adalah tanda kebaikannya, kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di penghujung bulan suci ini kita mampu menjalankan ibadah kurban dengan sebaik-baiknya. Sehingga nantinya kita akhiri kalender hijriah ini bertepatkan hijriah ini dengan kebaikan. Apalagi Allah menjanjikan Rasulullah menjanjikan bahwa puasa Arafah yang jatuh nanti pada hari Ahad 9 Zulhijjah akan tetap di pesan al-mawiyah wal menghabiskan menghapuskan dosa satu tahun yang telah berlalu dan dosa tahun satu tahun yang akan datang untuk mempersiapkan proses ibadah kurban yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dimuliakan Allah apa hikmah dan filosofi dari ibadah korban yang kita kaitkan dengan skenario untuk menjadikan ibadah korban akan ibadah terakhir kita di bulan Hijriah ini yang kita akan awali dengan sifat muhawam kita, sifat mulia kita yang Allah mengucapkan. Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Kursi kursi manasih kita Allah. Aku lupa ya ada Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan tidak lazim, tapi bukan meragukan ajaran Islam untuk dunia kita. Eh, pertama mengenai Rasulullah karena berarti sektor tentang dan tahun sudah itu minimal dua. Tapi di satu segi eh, kita sering mendengar Rasulullah ini hidup sangat kreatif. tiba beliau sampai dalam satu hari itu makan sehari sampai perut beliau diganjal pakai batu dan juga pernah waktu yang ada lalu beliau punya kuasa. Di KPP juga beliau pernah menuntut untuk dapat diberikan keadaan. Ya, eh, jadi kabarnya bahwa beliau itu adalah orang sederhana. Eh, sepertinya beliau berkekurangan. Padahal kalau awalnya kan beliau kan eh, kaya dengan bersama ikhtiar namanya agama kaya itu jadi yang bertanya di sini biar beliau bisa berkembang dengan itu sedangkan beliau adalah orang yang hidupnya sederhana tidak kaya itu pertama jadi dari mana beliau berkembang ini ya, kalau dikaitkan dengan semangat berkorban berkata kepada Allah Ustaz mengatakan tadi tidak hanya mengandung kekayaan, tapi bahwa mempunyai kekayaan itu juga sebagai indikator atau sebagai pendorong untuk menjadi bisa berkorban. Tetapi itu juga kesadaran dan yang agak mendekat ini juga uh, Ustaz ada yang menganjurkan bersedekah. Setelah bersedekah insya Allah ya rezekinya akan bertambah. Eh, ini juga kalau dilihat dari logika eh, memang manusia agak ya, cocok. Tapi kalau ke Allah tentu bisa saja. Tapi tidak itu yang saya tanyakan. Kalau memang setiap bersedekah akan menjadi kaya akhirnya, motivasinya niatnya kalau sudah kaya bukan kenapa. Jadi kalau orang bernazar, adanya sama itu lima ribu nanti saya akan bersedekah. Jadi barang untung baru keluar sebagian. Jadi pembelinya lebih dulu. Nah, lalu kalau untuk kepentingan akhirat, makanya kita bersedekah lalu nanti menerima ganda untuk akhirat itu memang karena akhirat itu lebih utama. Tapi kalau harapan diterima di dunia rasanya kecil. Tapi sebagian kita lebih terdorong untuk dapat lagi iman di dunia ini. Jadi uh, uh, apakah begitu pengajian sebenarnya? Eh, pengganti di dunia ini lebih terutama untuk mereka atau uh, kalau sepertinya akan itu begitu meskipun dikatakan kamu tidak akan miskin karena bersedekah tapi miskin sama siapa apa memang jadi kaya setelah itu so ini kalau memang jadi kaya kenapa Rasulullah mengingatkan Abu Bakar menghabiskan seluruh rasanya untuk bersedekah berarti kan Rasulullah sendiri mengakui kalau habis apa yang dibilang sama dia. Kalau jelas secara rasional menyatakan juga, jangan sampai seluruhnya. Tapi karena iman yang kuat, dia mengatakan yang eh, yang maksudnya kalau Allah adalah tuhannya Tapi juga Rasulullah tidak menyangkal bahwa kalau ada seluruhnya itu memang ada ceritanya Tapi kalau dari segi keyakinan pada Allah, bahwa nanti gantinya yang lebih banyak, itu saya setuju sekali. Cuman yang dikasih di dunia ini saya bertanyakan, apakah memang harus Allah tak nanti bertanya itu adalah pertanyaan kepada masyarakat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua banyak, ya baik menarik sekali apa yang disampaikan banyak masukan dan beberapa pendapat yang pertama ingin saya sampaikan bahwa perjalanan Rasulullah adalah perjalanan yang sempurna sehingga setiap bagian dari perjalanan Rasulullah itu bisa kita teladani dari dimensi manapun ini sih kesederhanaan kita kita lakukan tadi. Kalau Rasulullah satu hari tidak punya makanan, kemudian mengatakan pada kita kalau begitu kita puasa. Dimensinya adalah dimensi kesederhanaan. Dimensi yang lain, Rasulullah ketika khutbah Jumat berpakaian bagus, berpakaian yang memberikan karismatik dan wibawa. Pada dimensi yang lain, kok begitu berarti berbeda dengan sisi kesederhanaan Rasulullah. Karena saat itu Rasulullah ingin memberikan pelajaran pada dimensi yang lain. Jadi membaca sirah Rasulullah itu harus kita baca sesuai dengan dimensinya. Ketika Rasulullah berkorban setiap tahunnya dua ekor kambing, dimensinya pelajarannya adalah pada dimensi semangat berkorban. Ketika Rasulullah ya, apa adanya menjalankan kehidupan ala kadarnya karena kesederhanaannya itu juga kita pelajari dari segi dimensi kesederhanaan. Subhanallah. Makanya Lakukan kana lakum Rasulullah sesuatu yang hasanah. Teladan yang paling Di Dimensi manapun Anda akan mendapatkan pelajaran yang berada dari sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tergantung dimensinya. Ini menarik. Karena banyak kadang-kadang orang-orang apa yang dilakukan Rasul itu bertentangan dengan yang lainnya. Karena cuma dimensinya ini pelajaran untuk sisi ini. Ini pelajaran pada dimensi berikutnya. Dan kalau kita gabungkan dari seluruh perlu dipikirkan secara pribadi, keluarga, dan dunia sebagai pemimpin, khalifah dan lain sebagainya. Itu catatannya. Bagaimana Rasulullah memberikan pelajaran pada konteks kesederhanaan, pada konteks mana berkorban, kepada sahabatnya juga, kepada Abu Bakar tadi, konteksnya adalah semangat memberikan korban, sehingga Abu Bakar harus memberikan seluruh hartanya dan lain sebagainya. Tapi saya setuju bahwa motivasi kita berkorban dan bersedekah adalah minta dulu untuk menguji, menilai, percaya menjadi barometer ketakuan kita itu saja. Ketika kita banyak bersedekah itu kan barometer ketakuan kita. Itulah alat ukurnya diantaranya. Bukan kemudian ketika bersedekah niatnya supaya lebih kaya. Gitu memang benar, mana kemalu itu sebetulnya kok tidak akan berkurang apa karena kita terdekat, karena kita belanjakan. Tetapi, ya, bahwa ketika kita bersedekah dan kemudian Allah menambahkan rezeki kita, itu adalah sesuatu yang Allah kehendaki. Tanpa kita minta, kalau itu memang sudah menjadi jaminan Allah juga Allah akan berikan. Tetapi yang terbaik yang Bapak sebutkan tadi bahwa apapun yang kita lakukan Nah, motivasinya yang terbesar adalah untuk menjadikan takwa kita semakin besar, semakin tinggi. Karena rezeki itu kan ada dua. Ada rezeki empat lubuh, warisun yang terbuka. Ada rezeki yang harus kita cari, itulah kita ikhtiar, mencari nafkah. Tapi ada rezeki yang kemudian menghasilkan Rezeki yang justru mencari amdal, Nah kalau kita prosentasenya, prosentasenya kira-kira dari siang kita cari sehari-hari sampai jam 4 misalnya itu lebih banyak atau lebih sedikit daripada energi yang kemudian tidak diduga tiba-tiba ada orang datang nah, saya berikan hadiah kepada bapak tiba-tiba ketika itu ada orang kasih makan itu kan tidak pernah kita usahakan tidak pernah kita telepon dahulu tiba-tiba kemudian orang mendapatkan hadiah yang besar dia tidak pernah mencari, tidak pernah berusaha. Itu kan jadi kata minta itulah yang tersebut. Rizki yang kemudian justru mencari kita. Kadang-kadang rizki yang kita cari, ya 40 hari 24 jam, tetap ada begitu hasilnya. Wa min bagi fil ardi illa dari Nah, ketika ini konteksnya, jika kemudian Allah akan memberikan mau apa namanya jaminannya di dunia, maka jaminannya adalah dari rezeki yang tidak juga tidak tadi. Dan kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Namun tetap uh, motivasi kita di dalam bersedekah saya tujuh semata-mata adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun Allah juga menjamin bahwa harta yang kita sedekahkan juga akan sangat bernilai, terutama untuk investasi akhirat. Memang banyak sekarang yang sedekahlah maka kalian akan kaya. Kalau secara rasional begini, ini saya rasionalisasikan. Ketika kita bersedekah, maka ada satu motivasi bagi kita bahwa saya harus banyak bekerja kembali agar kemudian saya juga akan banyak mendapatkan manfaat, mendapatkan rezeki dan kemudian saya bisa bersedekah lebih banyak. Sama dengan kemudian buka panah membakar kepada seorang yang baru menikah. El satu soal yang dinamikan, Karena kekayaan itu dari pernikahan. Padahal rasulnya kalau nikah itu kan banyak tanggung jawab bukan sama kaya gitu. Kalau kita satu seorang diri yang sepuluh juta, ya kita manfaatkan sendiri. Tapi kalau sudah punya anak punya keluarga kan sepuluh juta juga harus kita bagi-bagi. Tapi ternyata dengan kita berkeluarga akan muncul motivasi yang terbesar. Saya harus lebih banyak berusaha kembali sehingga nanti penghasilan saya akan bertambah. Ketika penghasilan saya bertambah, itulah sesungguhnya kesempatan kita bukannya terbuka. Luar biasa dengan itu rekayasa Allah. Carilah kekayaan dari mereka. Makanya ini pengalaman juga ketika menanam, bisa ketika punya anak sedikit dulu. <laughs> Tapi ketika sudah menikah punya anak itu tambah aja uang kenapa? Karena kita juga bekerja lebih semangat, motivasi dan bekerja untuk ibadah, dari nafkah dan sebagainya. Akhirnya dengan kita mempunyai semangat dan motivasi tersebut, akan menambahkan penghasilan kita di dunia ini insya Allah. Jadi motivasi tetap akhirat, tapi ketika kita memberikan dan kemudian muncul semangat untuk menggandakan kembali kerja kita sehingga penghasilan itu bisa akan lebih baik karena kita juga banyak berbuat untuk orang lain yang tadi Bapak sebutkan ketika kita kaya perlu kita mendapatkan pahala dari Allah dari kaya kita harus semakin besar memang benar tetapi dalam konteks berkorban, yang terutama adalah ini syiar dari Allah. Kita misalnya kita membeli satu ekor sapi, punya banyak lebihnya tua, silakan yang lainnya konteks-konteks apa? Tapi yang korban ini merupakan bentuk dari semangat mengagungkan syiar Allah. Kalau ada lebih atas silakan itu yang lain. Tapi syiar Allah ini adalah bagian dari bagian dari ketakuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira rangkum semuanya baik. Atau ada yang belum terjawab. Saya kira tidak dirangkum semuanya. Intinya Rasulullah ada yang paling purna seluruh dunia di kehidupannya. Saya kita ambil pelajaran apapun. Dan ini merupakan jaminan dari firman Allah mendapatkan alakum fi Rasulullah. Sama dengan Nabi Dua ini. Ya. Keteladanan anaknya Ismail teladan istrinya Siti Hajar, teladan Ibrahim sendiri, dan kemudian menjadikan keluarga ini adalah keluarga teladan panjang dan tentu Ismail ya, menjadi anak yang patuh kepada perintah Allah karena bapaknya patuh karena ibunya patuh ada orang tua memang berperan Lalu bapak kok nonton TV? Kamu baik, bapak yang bertanggung gitu. <laughs> Jadi Ismail itu baik karena bapaknya baik. Ismail baik karena kemudian ibunya juga baik. Artinya itu adalah peran dari kedua orang tua dari Ismail. Tidak mungkin Ismail menjadi seorang yang baik manakala kedua orang tuanya meskipun ada satu dua begitu, tapi inilah sunnah Tuhan dari demikian bahwa anak itu adalah hasil dan peran dari orang tuanya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa membangun ya, ada satu hukum menarik itu menjadi menjadi anak menjadi soleh pintar dan kaya. Saya tertarik dengan ini, rumusan tentang teori kekayaan tujuan utama. Jadi anak itu nanti punya motivasi untuk kaya, tetapi motivasi untuk bersedekahnya banyak. Ini tentunya ring sekali dalam kehidupan anak itu, mengecil seperti ini. Jadi sudah di mana-mana sudah seribu orang yang begini. Ya. Itu luar biasa. Jadi anak itu kita selalu menghitung misalnya kita akan naikkan uh, uang tabungnya tahun depan Bapak akan naik nomor satu e, jadi seratus ribu. Wah kurang pak, seratus lima puluh. Oke. Kalau gitu Bapak tambahin ya, tidak seratus ribu tetapi seratus dua puluh ribu gimana? Kurang pak, seratus tiga puluh. Ya udah, seratus tiga puluh kita sepakat ya. Tapi seratus tiga puluh itu untuk apa? Untuk jajan. Oke, kalau untuk jajan gimana? Kalau yang tiga puluh ribu itu, jadi nantinya tidak tambah tetap secara dulu Pak, tapi bagaimana 30 ribu itu kita tabung nanti untuk sedekah kepada orang lain. Oh boleh. Akhirnya tetap uangnya 100 ribu, tapi dia seolah dapat 130 ribu, tapi 30 ribu dengan tanpa biasa dari kita alokasikan untuk sedekah. Dan anak itu merasa saya sudah punya 130 ribu. Padahal itu 100, itu luar biasa. Jadi apa namanya, saya kita anak sebenarnya eh, mudah tetapi ini kan bahasa anak-anak yang kemudian tidak luar biasa mungkin demikian yang bisa saya sampaikan ada lagi insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya mohon maaf atas segala kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.